Nama-nama yang dimunculkan untuk menjelaskan tentang al-Islamul Haq, Islam yang benar yang dulu di dibawa oleh para Nabi wal mursalin dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan bahwasanya muslim yang benar, muslim yang hak yang di atas sunnah di mana masing-masing kita harus berusaha berupaya untuk jadi muslim yang seperti itu ialah muslim yang di atas sunnah, muslim yang kembali kepada hadis wal athar Muslim yang beragama dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafnya, ini para sahabat, para tabiin dan para Azwar tabiin. <clears throat> Barakallahu. Pada kesempatan kali ini seperti yang dijanjikan pada majlis yang pertama, kita akan menjelaskan barakallahu fikum simatu ahli sunnah. <clears throat> Simatu as-salafiyin <clears throat> ciri khas ya ciri khas yang dengan itu dikenali seseorang itu sebagai seorang sunni atau seorang salafi <clears throat> dia seorang muslim yang yang yang benar barakallahu nanti akan disebutkan poin-poin penting yang membedakan antara salafi yang sesungguhnya dengan yang mengaku sebagai salafi pada dua salafi. Ciri khas yang pertama dan ini merupakan syiar ahlu sunnah syiarnya salafiyin ialah al-ittiba' al-ittiba mengikuti al-ittiba di sini barakallahu fikum ada dua macam yang pertama ialah ittiba sunnah atau ittiba Rasul alaihi salatu wassalam sunnatih mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah beliau. yakni kata-kata sunnah, bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau secara keseluruhan. Ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis yang memerintahkan kita untuk ittiba mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hasyr "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Dan apa saja yang beliau larang kalian daripadanya maka tinggalkanlah. Bekas saya. Juga yang di Ali Imran ayat yang ke-31. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Katakan oleh Nabi Alaihissalatu Wasallam, Kalau kalian mengaku cinta kepada aku Kata Allah Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah Fattabi'uni Maka ikuti aku Ikuti Rasulullah SAW Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian Allah maha pengampun lagi maha penyayang Ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan ayatul mihnah. Ayat untuk menguji. Ujian bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai waliullah. Satu ujiannya. Sejauh mana dia tiba kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka ciri-ciri orang yang mencintai Allah, ciri-ciri waliullah ia tiba. Fattabi'uni, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ittiba. Barakallah. Ini wajah. Yang kedua adalah ittiba' as-salaf. Ittiba' as-salaf mengikuti salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ittiba'us salaf. Pengertian ittiba'us salaf mengikuti salaf ialah kembali kepada pemahaman mereka. Di dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan yang kedua, kembali kepada pendapat-pendapat mereka yang mereka sepakati namanya ijma' salaf. Ya, saudara yang pertama ittiba salaf mengikuti salaf dengan makna kita kembali kepada pemahaman mereka dalam memahami Quran dan hadis. Dan yang kedua, kita mengikuti apa yang mereka sepakati namanya ijma' salaf. Dan yang ketiga ialah kita mengikuti pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan dari Sesuai dengan dari Ini disebut dengan ittiba. Ada dua macam ittiba. Ittiba sunnah dan ittiba salaf. <clears throat> Barakallahu fikum. Ini adalah syiarnya Rasulullah. Dijelaskan oleh Abdul Mughaffar Sam'ani rahimahullah <clears throat> dalam kitab beliau Al-Intisar li Ahli Hadis. Katanya beliau Innama umirna bil ittiba' wa nujibna ilaihi wanuhina 'anil ibtidah wa zujirna anhu. Sesungguhnya kita ini hanya diperintah untuk ittiba, mengikuti. Dianjurkan dihasung untuk itu. Dan kita dilarang untuk ibtidak membuat bid'ah. Dan kita dikecam dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Ittiba jangan ibtidak. Ikuti saja. Jangan membuat perkara bid'ah. Itibak dianjurkan, kalau ib tidak dikecam. <clears throat> Beliau mengatakan wa ahli sunnah indabi wa ahli sunnah ittibaruhum lisalafi salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdath Beliau menyatakan dan syiar ahlu sunnah, syiar ahlu sunnah ialah ittiba. Ittiba salaf, mengikuti salafus saleh rahimahumullah dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah atau yang baru pada agama ini. Syiar ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Ini syiar atau ciri khas yang pertama. Barakallahu fikum Ittiba'ur Rasul dan Ittiba'us Salaf. <clears throat> Inilah yang namanya jalan keselamatan. Selama orang itu dalam beragama senantiasa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh salafnya akan selamat. Akan selamat. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi kita semua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan Nabi kita Muhammad SAW semua yang dari beliau datang dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Wahyu Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Rasul. mengikuti Rasul sama dengan mengikuti wahyu. Selamat insyaallah. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita al-i'tisamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Itu diucapkan dengan Zuhri rahimahullah menukil dari para ulama sebelum beliau. Dikatakan al-i'tisamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul itu keselamatan. Al-Imam Malik rahimahullah juga mengatakan As-sunnatu mithlu safinati Nuhin man rakibaha najah wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Sunnah Rasul diumpamakan seperti bahtera Nabi Nuh. Kapal yang dibuat Nabi Nuh pada masa beliau. Maka siapa saja yang menaiki kapal tersebut dia akan selamat dari azab dalam bentuk banjir yang begitu besar dari bawah dan hujan yang deras dari dari atas. Dan barang siapa yang tertinggal daripadanya, dia akan tenggelam dan binasa. Seperti demikian gambarannya. Ini menggambarkan siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti sunnah, beragama dengan sunnah, berislam dengan sunnah, dia akan selamat dari semua penyimpangan yang ada. <clears throat> Barang siapa yang meninggalkan sunnah, mengingkari sunnah, mengabaikan sunnah, tidak berislam dari bimbingan sunnah, maka dia akan tenggelam dalam lautan penyimpangan-penyimpangannya. Allahul Musta'an. Ini terkait dengan tiba sunnah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang pentingnya tiba salaf. Beliau menyatakan Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil sunnah, mengikuti sunnah, maka hendaklah dia mengikuti sunnah yang eh, orang-orang telah meninggal dunia sebelum kita. yakni salaf. Para siapa yang ingin mengambil sunnah atau mengikuti sunnah, hendaklah mengikuti sunnah generasi pertama umat ini yang telah meninggal dunia salah. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Belum lanjutkan. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu abarra hadhihi al-ummati quluba wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufa mereka para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat adalah orang dari kalangan umat ini yang paling baik hatinya, yang paling dalam keilmuannya, yang paling sedikit sikap takallufnya memperbaiki dirinya. Sedikit. Qaubun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih. Mereka para sahabat, para salaf adalah satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم maka kenalilah haknya salaf berpegang teguhlah dengan petunjuk mereka sebab mereka semua di atas hudal mustaqim petunjuk yang lurus jelas dari ucapannya beliau rahimahullahu taala intinya apa Syiar salafiyin Syiar al-sunnah ialah ittiba. Ada ittiba sunnah ittiba rasul, ada ittiba salaf dengan hujah hujah Barakallahu fikum. Maka ketika ada seseorang yang berislam tapi ternyata pegangan dia itu hanya akal. rokyu rokyu akal akal saja. Mendewakan akal akal dengan tambah dalil. Apakah dikatakan sebagai seorang sunni? Coba dia Ya Allah berbicara. Apakah dikatakan sebagai seorang salafi? Al jawab udah. Tidak ada pada dia syiar al -sunnah. Dia tidak itibau Rasul, itibau salaf, tapi dia ittiba ar-ra'yu mengikuti pendapat pendapat dia semata akal dia semata dengan tanpa hujah ketika seseorang yang beribadah kepada Allah atau yang beragama ternyata hanya berlandaskan zaukun tahu zaukun perasaan hanya menggunakan naluri perasaan dengan tambah yang namanya hujah dengan tambah namanya dalil apakah dikatakan sebagai sunni dan jawab pula. Tidak ada pada syiarnya salafi. Ketika ada sebagian pihak barakallahu fikum yang beragama yang berislam yang beragama yang berislam barakallahu fikum hanya berpatokan dengan apa yang dia jumpai dari kebiasaan masyarakatnya. Dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujat. Yang penting ini kondisi masyarakat. Saya tidak boleh kecil sampai sekarang ya begini ini keadaan saya. Itu bukan ciri khas orang salaf. Bukan syiarnya seorang sunni. Barakallah. Maka dari syiar ini barakallahu fikum dari syiar ini barakallahu fikum. Di sana ada sekian banyak poin-poin penting yang diangkat. <clears throat> Antum sama saya loh ya, jangan sampai kelewatan. Saya ulangi lagi ya. <clears throat> Dengan syiar ini, syiar itibau rasul dan itibau salaf. Maka di sana barakallahu fikum diambil poin-poin penting. <clears throat> Yang pertama, di dalam masalah al-wala wal barak, cinta dan benci. Wala itu loyalitas pada orang lain, mencintai orang lain. Barok itu memusuhi orang lain, berlepas diri dari orang lain. Dalam perkara al-wala wal bara' Warakawadikum syiarnya ahlu sunnah mereka alwala walbaroknya dibangun di atas ittiba Islam dan sunnah patokannya sekali lagi ittiba alwala walbarok wal cinta dan bencinya pada ini mencintai seseorang dikarenakan dia muslim di atas sunnah dia muslim yang mengamalkan sunnah mengikuti sunnah Mencintai seseorang, dikadang dia seorang muslim yang kembali pada pemahaman salaf. Nah, maka dikasih walaknya kita kepada mereka, dikasih mahabbah, cinta kita kepada mereka karena Allah. Baroknya berlepas diri seseorang atau menjauhi seseorang atau bahkan mungkin memusuhi seseorang di atas Islam Sunnah. Kita menjauh dari seseorang, meninggalkan dari seseorang karena Allah dikarenakan dia menyelisihi prinsip tiba. Dikarenakan dia jatuh dalam ibu tidak kebid'ahan, kebid'ahan, penyimpangan, penyimpangan eh, dan yang lain-lainnya. Kita tinggalkan mereka, kita jauhi mereka. Ini al-wala wal Yang kedua, Poin kedua yang yang kita ambil dari syiar pertama ini. Dari syiar ini barakallahu fikum. Tidak ada pada ahlu sunnah yang namanya taklid al-a'ma. Tidak ada pada mereka taklid buta kepada seseorang. Baik dia seorang yang alim, apalagi yang selain alim. Tidak ada. Kenapa? Dikarenakan syiar mereka adalah ittiba selalu mengikuti sunnah dan salaf. Maka tidak pernah kenal kamus taklid non-BB. Paham misalnya? Yang ketiga, <clears throat> dengan syiar ittiba ini barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah wal jamaah salafiyun tidak tidak mengenal yang namanya at-ta'assub. Sikap fanatisme. Ada. Baik itu fanatisme golongan atau fanatisme kelompok atau fanatisme uh, e, kepada seseorang atau fanatisme pada sebuah ideologi yang bukan Islam atau yang lain-lainnya. Tidak ada. Sekali lagi mereka hanya punya satu syiar namanya ittiba, mengikuti sunnah Rasul dan salaf. Fanatik kepada seorang ustaz tidak. Fanatik kepada seorang syekh, seorang alim tidak. Fanatik kepada sebuah kelompok, sebuah golongan tidak. Mereka hanya ittiba mengikuti Rasul dan salafus saleh mengikuti para ulama dengan hujahnya, dengan dalilnya, bukan dengan takbir buta, bukan dengan asofia, bukan dengan fanatisme. Difahami saya itu dikatakan antum ittiba. Barakallahu itu. Nah Saya bacakan penjelasan dari Syekh Dr. Muhammad Ibnu Umar Ibnu Salim Al-Bazmul Habibullah Syekh Muhammad Bazmul Beliau masih ada tinggal di kota Mekah Habibullah Ta'ala Wara'ah Kita beberapa kali kunjung rumahnya langsung Di buku beliau dengan judul Al-Manhajus Salafi ta'rifuhu wa simatuhu wa da'watuhu nuslahiyah. Di halaman 35 ketika menjelaskan tentang poin satu ini, syiaruhum al-ittiba. Syiar ahlus sunnah salafiyin adalah ittiba' Beliau mengatakan setelah membawakan keterangan banyak para ulama Beliau mengatakan fala tanzima ladaihim wala rais wala mursyid wala matbu' ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tanzim pada mereka. Struktur organisasi pada mereka. Tidak ada rais pemimpin di tengah-tengah mereka. Tidak ada mursyid pembimbing pembina di antara mereka. Wala majbur tidak ada yang diikuti di tengah-tengah mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau bicara pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembina pembimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majbu' yang diikuti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang secara mutlak. Yang lain-lainnya sekedar koordinasi saja. Dikatakan laisalah dayhim tanzimun sirri. Tidak ada pada ahlu sunnah salafiyin struktur rahasia. Wala bayah dakhiliyah tidak ada pula pada mereka bayat bayat di dalam. bayat untuk kalangan intern. Tahu iya. bayat ya? Sumpah setia atau janji setia. Entah dikasih nama ahdun atau dikasih nama mitakun atau dikasih nama janji setia atau dikasih nama bayat semuanya sama. Tidak ada pada mereka wala liqa'atun khafiyah tidak ada pada mereka yang namanya pertemuan-pertemuan rahasia. Tidak ada yang tahu. tidak ada. <clears throat> Wala yukhfuna syai'an an wulatil amr bal balha an amatin nasi tidak ada sesuatu pun yang mereka rahasiakan dari para penguasa atau dari masyarakat. Tidak ada yang rahasia. Dikarenakan yang kata Islam, Islam yang hak, Islam yang benar, sunnah Rasulullah. Apa, apa yang mau dirahasiakan? Tidak ada. Walaladaihim tanziman haramiyah. Tidak ada pada mereka struktur kayak piramid. Ada yang pusat, ada yang wilayah, ada yang daerah, ada yang camat, camatan, ada yang ranting. Tidak ada. Jadi yang diutarakan semalam tidak ada DPP-nya, nggak ada DPW-nya, nggak ada DPD-nya, nggak ada DPC-nya, nggak ada DPRA-nya. tidak ada. Hmm? kalau ada atau sempat ada itu kesalahan fatal wajib bertobat daripada itu dikatakan wala khalaya wala ajriha. al wal Jamaah tidak memiliki yang namanya sayap-sayap. Tidak ada sayap politik Al-Sunnah. Tidak ada sayap militer Al-Sunnah. Itu tidak ada. Tidak ada. Balhum ma'awulatil amri wa umumil muslimin. Bahkan al-sunnah wa jamaah salafiyun itu bersama-sama dengan penguasa yang ada, bersama-sama dengan masyarakat kaum muslimin. Ingat, ala ma ja'a fi syar'illahi ta'ala sesuai dengan apa yang dibimbingkan dalam syariatnya Allah Azza wa Jalla. Bersama dengan masyarakatnya, tapi terbimbing dengan syariat menasehati umat dengan cara baik-baik. Barakallahu. Ini harus dikarenakan syiarnya adalah ittiba. Difahamkan ya, misalnya. Tidak ada pada mereka yang namanya takdisul ashas, kultus individu. Tidak ada. Hanya Rasul SAW yang diikuti secara mutlak. Apalagi menuhankan seseorang, mentaati seseorang secara mutlak, yang haram, yang halal, tidak ada. Semua tidak ada ya. Mohon maaf, ah, bahasanya agak sedikit uh, vulgar. Mohon maaf, Al-Sunnah Salafiyin tidak punya parpol. Tidak punya ormas tidak punya. Mereka muslim biasa. Muslim biasa dengan masyarakat yang lainnya. Normal dengan masyarakat yang lainnya. Cuma mereka berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin punya komitmen Islamnya sesuai dengan bimbingan sunnah dalam semua hal dari perkara akidah, pokok prinsip sampai bab ada bohong Sekali lagi itu adalah manhaj sebuah metodologi ya dalam berislam dalam beragama Islam dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dan pemahaman saya itulah yang namanya saya bukan kelompok bukan golongan saya maka syiarnya adalah ittiba paham ya ketika di situ ada unsur penyemukhalafah penyelisihan syariat Ternyata di situ ada unsur taklid buta. Ternyata di situ ada yang namanya asobia, fanatisme. Ternyata padanya ada al-wala wal borok yang sempit, cinta dan benci yang sempit pada perkara yang menyimpang tadi. Inilah yang namanya hizbiyah. Inilah yang namanya hizbiyah dan dalam kamusnya Ahlus Sunnah tidak ada yang namanya hizbiyah. Kenapa? Dikatakan syiar mereka adalah ittiba. Barakallahu fikum. Ada sebuah penjelasan <clears throat> yang cukup penting dari Syekhul Islam rahimahullah. <clears throat> Beliau mengingatkan tentang masalah bahayanya asrobiyah fanatisme kepada seseorang. Kata Syekhul Islam rahimahullah ini dimasukkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan Faman ja'ala sahsan minal askhasi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah Wa man khalafahu kana min ahlil bid'ati wal furqah ila ila an qal kana min siapa saja yang menjadikan tokoh tertentu profil tertentu selain Rasul sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang mencintai tokoh ini diyakini sebagai harus sunnah. Barang siapa yang menyepakati tokoh ini diyakini sebagai harus sunnah. Tapi barang siapa yang menyelisihi dia atau membenci dia diyakini sebagai harus bid'ah. Maka ingat, orang yang semacam ini dialah yang dikatakan sebagai ahli bid'ah, dikatakan sebagai orang yang ahlu tolal, yang sesat, jadi dikatakan sebagai ahlu tafarruq yang membuat perpecahan antara umat. Kenapa? Dikarenakan dia fanatik kepada satu orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin seorang Sunni salah demikian. Walaupun dia seorang ustadz yang besar, walaupun dia seorang alim besar, walaupun dia seorang imam besar, walaupun dia seorang yang dikenal keilmuannya meluas yang begitu luas, tapi selama dia bukan Rasulullah SAW, maka dia tidak boleh kita takut buta kepadanya atau asobiyah fanatisme kepada dia. Saya lagi syiar kita adalah ittiba. Kita ikuti para ulama teks dengan hujah dengan dalil. Paham ya? Lepas dia. Paham ya? Boleh nggak kita bilang Salati Ketapang? Hmm, ayo, ayo. Boleh apa kita mengatakan Salafi Ketapang, Salafi Pontianak, Salafi Jawa, Salafi eh, Kalimantan, Salafi Hah? Boleh. Tidak khawatir yang namanya asofia Karatisme daerah Nah, ayo Katanya syiarnya itiba Lah ada apa kok bawa-bawa nama daerah Gimana? Oh gitu bukan untuk taklit-taklitan, bukan untuk asofia-asofian, bukan untuk hisbiah-hisbiahan. Tergantung niat iya. Anda. Dan tergantung bagaimana kenyataannya. Kalau semata-mata hanya untuk mengenalkan diri, ada view di Ketapang, ada salafiyun di Pontianak, ada salafiyun di Sambas, ada salafiyun di uh, di, di tempat ini labas. Kami dari Ketapang. Insya Allah kita berusaha support mereka sebagai seorang seleb. Labas. Tapi kalau ada unsur yang namanya asobia ketapangia, ini bukan namanya Alusunda, bukan namanya salafiyin. Ini namanya asobia hizbiyah, hati-hati. Ciri-cirinya apa kok ada ada salafiyah ketapangia? Ciri-cirinya pokoknya ketapang, yang lain tidak bisa masuk. Yang dari ketapel dicintai, alus sunnah dia. Yang luar ketapel dibenci, dia bukan alus sunnah. Hati-hati, ini asofia. Tidak ada pada alus sunnah selebih kamus asofia. Semuanya ittiba. <clears throat> Sudah? Harakallahu fikum. Syiar yang kedua. Ciri khas yang kedua. Tadi yang pertama sudah ya? Sudah berapa ya? Ittiba ada ittiba sunnah dan ittiba salaf. Syiar yang kedua ialah al-iktilaf wal ittifaq wa thabatun wa istiqrar al-haq. Syiarnya Rasulullah wal jamaah salafiyin yang berikutnya Iktilaf. Iktilaf itu satu hati. Ittifaq selalu sepakat. Yani alam ada, Ala ittifaq tadi. Hatinya sama satu hati di atas Islam sunnah ittifaq sunnah tadi. Ittifaq selalu bersepakat bersatu di atas ittifaq sunnah dan salaf tadi rusuhun wa thabatun wa alal haq. Dan selalu kokoh, selalu gigih, selalu tegar di atas kebenaran, di atas Islamus Sunnah. Dimanapun mereka berada. Dari mulai ujung dunia ke ujung dunia yang lainnya dari manapun asalnya, dari manapun negaranya, dari manapun sukunya, bagaimanapun bahasanya. Yang namanya seorang sunni salafi dari ujung ke ujung semuanya sama. Satu hati, satu kata, satu ideologi, satu prinsip, satu manhaj. Tidak bakal pernah berubah. Selalu Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Selalu itibau sunnah, itibau salaf satu hati. Ini dikatakan syiar itibak maka menghasilkan yang namanya itilah wal itibak. <clears throat> Masya Allah. Mereka punya konsep para barakalafikum yang disebutkan dalam Al-Quran di Ali Imran 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam keadaan bersatu di atasnya wala dan jangan berpecah belah. Ayat yang begitu tegas memerintahkan kita semua untuk bersatu di atas prinsip iktisam bis sunnah bersatu di atas prinsip berpegang teguh dengan sunnah dan larangan berpecah belah. Maka Ahlus Sunnah punya prinsip ini Menyatukan hati Bersatu di atas Islam yang benar Kokoh dan tegar Tidak akan terpengaruh dengan perubahan-perubahan politik tidak akan terpengaruh dengan perubahan-perubahan sosial masyarakat. dapat terpengaruh dengan, dengan apapun. Sebab satu prinsipnya dibangun di atas wahyu Allah Azza wa Quran dan Sunnah. Barakallahu. Di antara buktinya yang membuktikan bahwasanya Lusunah wal Jamaah Salafiyin satu hati kalau bersatu, kokoh dan tegar, ialah barakallahu fikum kondisi yang real, kondisi yang nyata yang ada pada mereka sepanjang masa. <clears throat> Etiologinya sama, prinsipnya sama. Bahkan para ulama-ulama kita mancanegara yang menuliskan tentang akidah salafiyah, prinsip salafiyah semua yang ditulis sama. Padahal beda-beda negara, beda waktu, beda masa, beda generasi, semuanya sama. Dan itu menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah adalah alul hak. Dijelaskan cukup panjang oleh Abdul Mughaffar Sam'ani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Intisar di Ahli Hadith Beliau mengatakan, Wa mimma yadul ala anna ahlal hadithi hum al haq. Dan di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya alul hadith nama lain dari Arul sunnah salafiyin bukti yang menunjukkan bahwasanya alul hadith adalah ahlul haq orang yang benar ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafa min awalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa tabaa'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar wajadtahum fi bayanil i'tiqad ala watiratin wahidah wa namatin wahid. Kalau kamu menelaah, kata beliau. Kalau kamu menelaah, meneliti semua kitab-kitab ahlus sunnah yang sudah dicetak, sudah dibukukan. Dari mulai awal sampai akhir, yang dahulu sampai yang sekarang, Padahal mereka berbeda negara, beda generasi, rumahnya berjauhan, masing-masing tinggal di negaranya sendiri-sendiri. Kamu akan mendapati mereka dalam perkara prinsip, dalam perkara akidah, dalam perkara ideologi, satu tipe, satu penjelasan, satu keterangan. Dan bakal, dan berbeda. yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha qauluhum fi dhalika wahid wa fi'luhum wahid mereka semua tadi berjalan di atas sebuah metodologi sebuah tariqah mereka sedikit pun tidak akan menyimpang daripadanya atau berpaling daripadanya tidak tariqahnya sama sehingga ucapan mereka satu dalam bab ini Pendapat mereka satu dalam perkara akidah. Tindak tanduk mereka sama. Di semua tempat, di semua generasi. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqa fi syai'in ma wa in qalla. Kamu tidak bakal mendapati pada mereka perselisihan atau perpecahan sedikit pun dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahid wa jara ala lisanin wahid. Bahkan kalau kamu sanggup kalau kamu mengumpulkan semua yang beredar di lesan-lesan mereka yang mereka nukil dari generasi terdahulu mereka kamu akan mendapati seolah-olah itu keluar dari hati yang satu. Muncul dari lesan yang satu. Persis. Katanya Rasulullah, plak. Jadi kata orang Jawa, plak persis. Tidak ada, yang, ada yang berbeda. Dalam perkara terus itu dalam perkara akidah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya apa sebabnya? Kok demikian keadaannya? Dikarenakan Dikarenakan Syiarnya satu Yaitu Itiba'us sunnah Itiba'ur rasul Dan itiba'us salam Beliau mengatakan setelah membawakan e, kalam panjang Kata Abu Dhafar Sam'ani rahimahullah wa kana sababu ittifaqi ahli al-hadith annahum akhadhu ad-din min al-kitab was-sunnah wa tariqin naql fa awrathahumul ittifaq wal ittilaf sebab bersatunya al hadis dikarenakan mereka mengambil agama ini dari sumber aslinya dari Al-Qur'an, sunnah dan nukilan dari salaful ummah. Maka itu semuanya melahirkan eh, pada mereka hati yang satu, mereka satu hati dan selalu eh, bersatu di atas konsep yang sama. Lain halnya dengan ashabul ahwa'i wal bidah kata beliau. Lain halnya dengan orang-orang yang menyimpang yang sesat. Akidahnya beragam, macam-macam. Jahmiyah punya pemahaman sendiri. Murji'ah punya pemahaman sendiri. Ah, Qadariyah punya pemahaman sendiri. Mu'tazilah punya pemahaman sendiri, Ashariyah punya pemahaman sendiri. Yang sekarang-sekarang juga masing-masing punya pemahaman sendiri-sendiri. Dan selalu berbeda-beda, saling berselisih di antara mereka. <clears throat> Apa sebabnya? Kata beliau wa ahlul bid'ati Akhadu dina minal min al wal arah fa iftiraq wal ikhtilaf. Sementara ahlul bid'ah mereka mengambil agama ini dari konsep-konsep akal semata, dari rokyu royu semata, maka lahirlah tengah-tengah mereka perpecahan dan perselisihan. <clears throat> Barakallahu. Intinya bayangkan syiarnya Abu Sunnah adalah satu hati bersatu di atas konsep yang sama, tegar dan kokoh pada konsep yang sama tidak akan pernah berubah sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang generasi, dalam kondisi apapun. Semuanya sama. Quran sunnah dengan pemahaman salaf, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf. <coughs> Barakallahu fikum. tidak misalnya? Maka ada yang tanya, tapi kenyataannya Ustaz, salafi banyak. Hmm. ya pak ya ada nggak yang ngomong seperti ini coba dia ada nggak yang ngomong seperti ini jawabannya banyak yang ngomong seperti ini banyak nyatanya salafi banyak ada salafi A, salafi B, salafi C gitu ya Hah? betul ya ada ya? Nah, maka di sini perlu disisipkan. Nah, disisipkan ciri-ciri yang begitu menonjol yang akan membedakan antara salafi yang sesungguhnya yang tetap dengan syiarnya ittiba dan ijtima dan salafi salafi imitasi yang hanya semata-mata mengaku aku saja. Siap? Siap nak? Siap. ah Jangan ngantuk ya. Itu ada jamnya ya. Tak ada jamnya tuh udah lalu kebablasan. Tukang setengah sebelas, lebih tujuh. Tahu-tahu buru-buru Berarti jam berapa ini? Jam sebelas saja Enggak kurang. <laughs> Hah? Apa ya? Tanggal 12 ya? Apa ya? Tanggal 12 ya? Hmm. Jam 11 saja nanti baru bicara berhenti. Jadi oh. <laughs> ciri-ciri ini yang namanya ciri pembeda. <coughs> Ciri-ciri ini akan muncul, akan terjadi, dan itu alami, sangat alami, nggak mungkin direkayasa. Terjadinya ketika ada sebuah peristiwa, seperti yang saya ngomongkan di, ayat eh, tadi malam. <clears throat> ada sebuah peristiwa, ada sebuah fitnah, ada sebuah ujian dan cobaan dia oleh kaum muslimin <clears throat> akan muncul dengan sendirinya. <clears throat> Atau barakallahu fikum seseorang yang bersembunyi di balik nama agung salafiyin tadi itu muncul aslinya dia bukan salafi ketika dia merasa memiliki backing yang kuat entah dia mendapatkan secomot fatwa atau dia mendapatkan uh, beberapa orang yang kuat yang ikut dengan dia atau orang yang dia segani selama ini tidak ada atau yang lain-lainnya. Intinya ketika dia punya kesempatan muncul aslinya dia yang bukan seorang sadar. <clears throat> Itu akan terbongkar, akan tersibak dengan poin-poin berikut. Ini alami, nggak ada rekayasa dan ini adalah tariqah salat. <clears throat> tata cara atau cara salafun soleh untuk mengetahui dan membongkar kedok para salafi-salafi imitasi. <clears throat> Ini untuk evaluasi kita masing-masing supaya kita betul-betul ikhlas, tulus, jujur dalam bermanhaj salaf. Nah, dan yang kedua untuk memperbaiki orang lain, bukan seubang sama orang lain, memperbaiki orang lain ketika ada pada mereka perkara-perkara yang menyalahi Eh, manhat diperbaiki dengan cara ini <clears throat> jangan kemudian dikasih poin-poinnya terus saling tuding-tudingan imitasi asli imitasi asli dan, begitu caranya <clears throat> untuk evaluasi masing-masing kita oh ternyata kok pakai kita masih ada ya hilangkan tinggalkan semuanya supaya murni betul-betul kita menjadi muslim yang komitmen di atas semua ada pada orang lain dinasihati dengan cara yang bagus dinasihati diperbaiki dengan cara hikmah barakallahu yang pertama yang pertama ciri pembedanya adalah barakallahu fikum ketika dijelaskan dan diterangkan tentang penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang sesat. Penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang memang dikenal sebagai ahli bid'ah. Dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, dari berbagai macam ideologi-ideologi yang ada yang menyimpang. seorang sunni selebi dia tidak akan mempermasalahkannya karena dia tahu itu merupakan prinsip nahi mungkar selama ilmiah dengan hujat bukan dengan cara yang semena-mena. dia tahu itu memang demikian prinsipnya sunnah itu ada amar ma'ruf dan nahi mungkar ada yang namanya uh, mengingkari kebid'ahan penyimpangan-penyimpangan yang ada ada yang menjelaskan, alhamdulillah, itu bagus. Nah, tapi ingat dengan cara yang ilmiah ya, yang ilmiah dengan kunci dengan cara yang baik. Jangan semena-mena. Tidak ada masalah. <clears throat> Ciri-ciri salafi imitasi ialah dianya gelisah. Dianya gelisah. Kurang senang dengan yang semacam itu. Hmm. Berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dan perhatian sudahlah yang dibahas itu terus Hah? sudahlah cari tema-tema yang lain atau gimana gitu Mosok yang dibahas sedikit-sedikit masalah manhaj Yang dibahas sedikit-sedikit masalah akidah Nanti umat akan pecah Nanti umat ini akan ribut hmm? Sudahlah seakan-akan Sok suci sendiri Sudahlah, jangan suka ngurusi kesalahannya orang lain, penyimpangannya orang lain. Sudahlah, masing-masing eh, sendiri-sendiri sana. Sudahlah, toleransi. Sudahlah, dan segala macam. <clears throat> Kira-kira jelas dah perbedaannya. Ini disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Salah seorang ulama kita yang terdahulu, beliau termasuk ahli hadis dan termasuk ahli qiraah. Abu Bakar bin Ayyas di kalangan para korek-korek dikenal dengan nama Syu'bah. Beliau namanya uh, eh, eh, disebut dengan Qiraah Syu'bah. Ini bukan kiranya antum. Kalau kiranya antum ini Hafiz an Asim. Ini kirah syubah. Itu ahli kirah. Plus ahli hadis plus ahlu sunnah orang ya, sunnah ditanyakan kepada beliau manis sunni wahai Abu Bakar ibn Ayyash siapa sih yang namanya sunni <clears throat> jawabannya beliau as-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa' la yata'assabu li syai'in minha. As-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa la yata'assabu li syai'in minha. Wa fi lafdhin la yaghdabu li syai'in minha. Seorang sunni itu, seorang salafi itu ialah seseorang yang ketika dibicarakan, disebut-sebut penyimpangan-penyimpangan yang ada, kelompok yang menyimpang, orang yang menyimpang, segala macamnya itu, dia tidak fanatik kepada salah satunya. Tidak fanatik kepada salah satunya. Dalam rapat yang dia tidak murka karenanya. Tidak marah karenanya. Ada sunni. Hmm? Barakallahu fikum. Ini alami. Di tengah-tengah kita akan langsung keluar aslinya. Nah, pembahasan tema. Tema yang dikaji adalah tema masalah manhaj al-sunnah dalam perkara begini-begini-begini. Lanjut. Yang penting ilmiah. Jangan semena Terus, terus, terus. Manhaj al-sunnah begini-begini-begini. Zen. Temanya membongkar ha, ah, membongkar kedok terorisme radikalisme. Oh bagus ini, cocok dengan zaman sekarang ini. Yang nah, ilmiah, ya Allah. Seneng dia. Karena dia tahu prinsipnya harus sunnah itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada al-wala, ada al-bara, ada cinta, ada benci. Tahu dia, zen. Yang ilmiah. Ini berapa hari daurahnya ini? Tidak ditanya dua hari. Coba tema-tema yang lain. Jadi dia umum. Tema yang ini iya. Tema kemasyarakatan juga iya. Ada yang hindaran kajiannya untuk kalangan uh, eh, salatin, gitu. tema-tema yang seperti itu untuk masyarakat umum dikasih tema-tema kemasyarakatan atau uh, sedang membahas uh, perkara nasional diangkat di forum umum mau membongkar kedok terorisme radikalisme forum umum cocok Tidak ada masalah lagi dia yang nanti ustadznya menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan khawarij, penyimpangan teroris dan segala macamnya, dia paham. Ya, kita bahan ilmu. Ada sunni salad. <clears throat> yang penting bantahannya ilmiah, keterangannya ilmiah nggak semenang. <clears throat> yang imitasi, yang imitasi laki-laki manhaj, laki-laki manhaj, manhaj, manhaj, manhaj, manhaj, manhaj. Masa nggak ada tema yang lain Suara-suara sumbang yang imitasi-imitasi. hmm? Apalagi sampai pada tingkat menggembosi. hmm. Nah, wah, ini memang jamaah, jamaah takdir. <laughs> isinya cuma isinya tahdir tahdir saja yang ditahdir itu siapa kan lagi mau bahas terorisme radikalisme hmm? dan yang lain-lainnya dari suara-suara sumbang-sumbang yang tadi <clears throat> menggambarkan seolah-olah mereka adalah orang yang paling bijak dalam cara dakwah yang paling perlu kasih sayang dalam Jangan ketawa ketawa Ini evaluasi. Barakallah. Ini akan muncul dengan sendiri Langsung akan terpilah bila Ini imitasi ini yang asli. Barakallah. Difahami soalnya? Ya. Itu tarifannya kaum salam. Ada lagi akar yang lain tapi saya lupa nama-nama nama-nama ulamanya ya Pak. Ibunya nggak tertawa soalnya. Nah, ini hafalannya lemah ini. Ilmunya di dalam kitab. Tapi disebutkan oleh uh, Ibnu Asakir dalam tarikh jemaah tarif uh, eh, Dimas saya lupa namanya masing-masing. Ada seseorang yang tadi membicarakan membongkar penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang ada pada masa lalu. Ada seseorang yang berusaha mengalihkan pembicaraan. Udah ya, bicara yang lain aja, bicara yang ini, eh, masalah akhlak atau masalah apa, atau masalah bicara kamu bicara. Ditanyakan kepada seorang imam sunnah pada masa terkait dengan bagaimana orang seperti ini. Dikatakan huwa minhum. Huwa minhum. Orang tadi sama kayak yang bicarakan tadi huwa minhu. ya sama dengan kelompok-kelompok yang beriman. Diklarifikasi kepada ulama yang lainnya dikatakan, iya, huwa minhu. Kalau <laughs> seandainya dia seorang sunni salafina, bakal kemudian dia mengalihkan pembicaraan. Tanda dan ciri pada dia ada yang sama dengan kelompok tadi, dia berusaha mengalihkan pembicaraan tadi. Tidak suka, tidak senang dia ketika dibicarakan yang, yang, yang semacam ini wa minhum. Mungkin sama kelompok dan, dan pemahamannya atau sama-sama menyimpangnya. Penyimpangan tuh banyak, tapi satu sama-sama menolak kebenaran. <clears throat> Yang kita bahas misalkan, kita lagi membahas para kelompok yang namanya uh, terorisme radikalisme. nanti yang komplain. Lah, cara yang lain saja lah. Apa gitu pembahasan masalah fikih kayak atau pembahasan eh, sirah kayak atau pembahasan masalah muamalah kayak eh, teroris terus. Jangan-jangan gua Jangan-jangan gua minhum. Mungkin sama pemahamannya atau mungkin sama-sama yang gak beresnya, sama-sama penyimpangan Hati-hati. Kalau seandainya dia bukan teroris, dia bukan radikalis, dan bakal gelisah. anak gini sini. ya, ada hal yang gini-gini dia kena ini. Nah. Kan begitu ya? Yang kita bicarakan itu bukan fulan. Yang kita bicarakan terkait dengan terorisme, radikalisme, ciri-ciri teroris. Lah, ada apa kok kamu ribut? Kami gitu. Nah, kenapa kamu ribut? Loh, kalau kamu seorang teroris, nah, bisa. Kalau kamu seorang radikalis, nah, kamunya jadi gak suka. Kalau kamu seorang sunni salafi, kenapa masalah. Iya, itu udah muka. Yang penting ilmiah, kan gitu. Kok ada yang gelisah, ada yang tidak suka? Nah, tandanya ini orang tidak beres kata para ulama. Saya salah salafi kok, aku salafi. Imitasi. <laughs> imitasi dan nanti akan terbongkar akan tersibak ketika muncul sebuah peristiwa sebuah fitnah sebuah kejadian atau dia merasa punya kekuatan punya backing dan segala macamnya akan muncul aslinya dia der nah kan hati-hati ini aja ya nah <laughs> saya, pernah di mana begitu semangat ini gini gini yang ini nggak terima <laughs> nah, oh ya apa dapat saya terlalu semangat dalam tangannya gini-gini Lagi sebelah kiri saya ini komplain ini. ya. Dipahami misalnya itu yang pertama. As-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa la yaghdabu li syai'in minha wa la yata'assabu li syai'in minha itu seorang suci saja. Ketika dibongkar, disebutkan penyimpangan-penyimpangan eh, yang ada pada sebuah kelompok atau seseorang atau sebuah ideologi dan segala macamnya, dia kalau akan marah. Nah, dia tahu itu prinsip al-sunnah nahi muka. Prinsip barokah, prinsip benci karena Yang penting ilmiah nggak semena-mena. Ketika ada yang semena-mena, dihindari dia. Hmm bukan mengingkari uh, apa namanya pembicaraannya tapi diingkari tindakan yang mungkin nggak ada hujah atau ada unsur kedustaan atau semena-mena itu diingkari terkait dengan masalah inti pembicaraan kami akan terbongkar dengan sendirinya barakallahu itu maka lah diri kita masing-masing paham ya lain pembahasan kalau yang disinggung itu fulan Fulan ini begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ada orangnya. Loh, enggak, enggak, enggak, enggak. Saya bukan demikian. Dia membawakan bukti yang valid. Dia bisa komplain. Yang terkait dengan dia sendiri. Ini bukan terkait dengan dia kok. Terkait dengan penyimpangan orang-orang yang menyimpang itu. No? Kenapa kok dia gelisah? Kenapa kok dia malah marah-marah? Kenapa kok dia kemudian merasa nggak suka? Kenapa kemudian dia eh, ingin mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan tema atau nggak suka dengan tema yang diangkat dan segala macamnya? Ini nggak beres imitasi. Pahami. Mau yang kedua? Hah? Ya, ya Ini semakin disebutkan semakin terbongkar. <laughs> yang mau yang kedua? Ya. Mau yang kedua? Yang kedua ini para klafikum lebih mudah lagi cara eh, cara mengetahui dan semakin sulit direkayasa. Yang kedua ini ialah al-ulfah. Al-ulfah, kecondongan hati. Jawabannya, aina ulfatuhu. Kemana kecondongan hatinya? Ilaman ulfatuhu. Kepada siapa kecondongan hatinya? Ini akan menyangkut yang namanya persahabatan dia, pertemanan dia, pergaulan dia dalam sehari. Ini nggak mungkin direkayasa. Nggak mungkin direkayasa. Dikarenakan secara fitrah para kawatikum, masing-masing orang itu akan condong kepada yang semisal dengan dia. Yang muslim dengan muslim, yang munafik dengan munafik, yang kafir dengan yang kafir. Yang sunni dengan sunni, yang hizbi dengan hizbi. Itu asli. Tidak bisa rekayasa. Inilah makna sabda Rasulullah SAW yang disebut dalam Al-Bukhari uh, dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam beliau mengatakan al arwahu junudun mujannadah Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya arwah, roh-roh itu satu pasukan yang menyatu. Nggak mungkin bisa satu menyatu dia. Yang saling mengenal, yang saling mengenal langsung menyatu. Yang tidak mengenal langsung berselisih. Ini disebut oleh para ulama dan disebut al-ulfah, kecocokan. Ini dipakai betul Torikoh yang betul-betul dari oleh salafun saleh Datang dari sejumlah ulama kita Datang dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah uh, Mu'ad ibn Mu'ad al-Ambari rahimahullah Dan sejumlah ulama yang lainnya Kalimatnya senada mereka menyatakan man satara anna bid'atahu la taqfa alaina ulfatuhu Siapa saja yang berusaha menyembunyikan kebid'ahan dia, menyembunyikan penyimpangan dia dari kami, dia tidak akan mungkin tersamarkan dari kami ulfahnya. Tidak bakal bisa menyamarkan dari kami ulfahnya, kecondongan hatinya dalam persahabatan. berusaha untuk menyembunyikan imitasinya itu dibungkus yang rapi supaya masya Allah dia kelihatan salafi Bungkus-bungkus ternyata nggak mungkin direkayasa ketahuan dari kepada siapa dia bergabung dengan siapa dia bersahabat dan berteman kepada siapa dia datang dan ziarah di sebuah tempat dengan siapa dia bertahun dakwah Siapa yang datang ke tempatnya dia, siapa yang suka berkunjung ke tempatnya dia, siapa yang mendatangi dia, siapa yang menziarahi dia, siapa yang condong kepada dia, itu nggak mungkin dia lakukan. Akan kelihatan, akan terbongkar, tersibak dengan yang satu. Ada salah seorang ulama kita mengatakan, apalagi namanya ya, Al-Ghiladi, saya lupa nama aslinya. Dia mengatakan yatakatabu ahlul ahwa'i wal bid'ati kulla syai' illa suhbata wa ta'aluf. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang ini, dia berusaha untuk menutupi segala sesuatu yang ada pada mereka supaya nampak indah. Hanya satu yang gak mungkin ditutupi, illa suhbata wa ta'aluf, kecuali persahabatan dia, pertemanan dia dan kecondongan hatinya. Tidak mungkin dilupi. Ini sudah fitrah dari sononya, rohnya dia mencari yang sama. Sampai digambarkan oleh salah guna soleh. datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menggambarkan kalau seandainya di satu masjid ada seratus mukmin, satu yang munafik. Lalu datang seorang munafik, dia pasti akan nempel dengan yang satu munafik tadi. Dengan sendirinya. Atau sebaliknya, di sebuah masjid ada seratus munafik, satu yang bukan munafik yang muslim yang mukmin. Datang seorang mukmin yang muslim ke masjid tersebut, langsung dia menyatu kepada yang muslim tadi. Itu otomatis atau merasakan ini? Iya. Iya. <laughs> Jangan nuduh yang munafik. Ya. <laughs> Kelihatan. Kelihatan. Masuk ke sebuah masjid. Saya tuh akan tengok-tengok. <laughs> Kelihatan. Oh, di ujung sana kok ada yang sama kayak saya. Langsung eh, mendekat kepada dia sholat itu segala macam sejak ketemu sama dia tanya itu antum dari mana pak antum namanya siapa fulan fulan kenal antum tahu sama fulan oh iya saya kenal di Ketapang ada namanya Abu Fulan saya ke rumah beliau biasanya taklim depannya beliau alhamdulillah <laughs> Langsung kok satu orang ini aja. Yang lain biasa. Ya pak, ya pak, pak. Tapi yang ini lebih dia, lebih dekat, terasa lebih kayak ketemu teman lama gitu. Padahal ya baru kenal. Itu namanya ulfa. Ada masjid sunnah. Masjidnya al sunnah, masya Allah. Tidak al sunnah segala macam. Wah, oh, sen. Nah, kan terkadang ada orang-orang umum datang. Ya, semestinya harus sunnah ikut jamaah ada orang umum datang hmm. hmm. kita masuk hmm, dia nah gitu ngeliatin <laughs> mereka pakaiannya seperti itu pakaiannya masya allah kayak kiai semua <laughs> ya nah, gitu ya dilihatin saya yang sama kayak mereka langsung mendekat kepada mereka yang setipu saya mengatakan yang munafik <laughs> yang setipu akan dengan sendirinya datang pada itu. Ya apa ya? Itu namanya apa? Ulfa. Kecondongan hati tidak mungkin direkayasa. Sehingga yang namanya salafi itu mesti kepada salafi, Mesti bahagia kalau bersama dengan salafi, Mesti akan menyanjung memuji salafi, Dia pasti akan suka dan duka bersama dengan salafi, Hatinya kepada salafi sedikit pun tidak pernah dia kepada seorang yang menimpa. Ada yang mengatakan, ada Ustaz, ada seorang salafi Ustaz, bisa gabung dengan yang bukan salafi Ustaz. Kita bilang apa ini? Kita bilang apa ini? Lah itulah yang namanya imitasi tadi. Tidak mungkin. Bahkan Al-Fubail ibn Iyad rahimahullah tegas menyatakan kalau seandainya ada seorang Sunni dan eh, dengan seorang Hizbi itu bergabung, itu adalah karena kemunafikan. Karena kemunafikan. Artinya ada penyimpangan pada diri. Ya itulah yang namanya imitasi tadi. Paham ya? Kok oh, ini orang kok kesana larinya ya? Kita ya, itu salah itu. sana lagi, oh, sana lagi, sana lagi. Yang sana juga ketopatnya dia, masalah banget. <laughs> Ini yang imitasi. Tak beres. Diapain? sehati, ya dengan sehati, diingatkan supaya dia paham dia sadar hati-hati loh yang datang ke tempatnya antum ke orang seperti ini atau antum tuh ziarah ke tempatnya orang demikian demikian dengan cara yang baik sampaikan hujah sampaikan e, nasihat sampai dia alhamdulillah menerima itu kita harapkan baik lagi atau dia sudah menentang segala macam masalah tahu masalah ya assalamualaikum ya terserah antum yang penting sudah kita sampaikan hujah di sini sehingga semua akan jelas kamu yang salafi salafi yang imitasi imitasi Barakallahu Wes. <clears throat> Eh, Jangan <laughs> senyum. Yang berikutnya. Ya yang berbeda lagi. Ini poinnya kedua dipahami ini. paham misalnya, Dia evaluasi. Itu yang diingat oleh para ulama ini hadir eh, mengharuskan kita betul betul selalu mengevaluasi diri kita masing-masing. Cek selalu kemana kecondongan hati kita sekarang ini. Cek selalu. Ketika kecondongannya kepada orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang mukmin, yang sunni, yang salafi, alhamdulillah mereka manusia biasa banyak salahnya juga tapi terkait dengan e, secara umum masya Allah tapi kok tahu-tahu kecondongannya bergeser berubah lu kok kepada orang lainnya nggak beres segera putus segera putus kembalikan kembalikan hati kamu kepada Allah ya ada resikonya ya resikonya banyak karena harus berputus dengan yang nggak sehat itu banyak resikonya kawan lama Ustaz gimana ini Ustaz dari mulai kecil saling besar saya bersama dia dia Ustaz sekarang Allah Ustaz harus sudah besar sudah punya nikah tahu-tahu harus berpisah Ustaz beda beda perjuangan Ustaz ya itu namanya adalah hitam perjuangan karena Allah pengorbanan karena Allah Ustaz, guru saya sendiri Ustaz <laughs> Ini Ustaz saya sendiri saya pertama kali ngerti sunnah itu ya dari dia. Masa dia dikatakan menyimpang Ustaz? Loh, kok, kok masa itu? di poin-poinnya segala macamnya begitu gamblang, begitu jelas sepak terjang dia, tindak tanduk dia, bagaimana dia berdakwah dan segala macam kelihatan semuanya. ya tapi jangan pakai perasaan. Itu namanya cinta dan benci karena Allah, bukan karena yang lain set set pengorbanannya banyak tapi kalau antum barakallahu fikum melakukannya karena Allah semata ikhlas karena Allah semata Allah akan berikan kepada antum ketakutan dalam jiwa tidak akan ada yang namanya takdir buta tidak akan ada yang namanya fanatisme tidak akan ada yang namanya kecondongan kepada yang tahu akan kuat dan akan semakin gamblang dia akan ingat karena Allah <clears throat> Yang ketiga. Hmm. Oh. Yang ketiga adalah ketiga dari ciri-ciri pembeda antara salafi yang sesungguhnya dengan yang imitasi. Yang ketiga ialah apa yang diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Abu Razak As-San'an dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga yang lainnya dari yang sahih sampai kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Di antara lafadznya <clears throat> yang dari beliau kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dia mengatakan i'lam i'lam anna dhalalata haqqa dhalalati an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm Wa antum kiral yauma ma kunta ta'rifuhu qabla al-yaum. Wa iyyakum wa talawun fa inna dinallahi wahid. Beliau mengatakan yang artinya ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan ialah engkau meyakini ma'ruf, meyakini perkara yang baik. Sesuatu yang sebelum ini kamu katakan mungkar. Engkau meyakini ma'ruf, meyakini ini perkara baik. Sesuatu yang sebelumnya kamu katakan mungkar. Atau engkau meyakini sebagai perkara mungkar sesuatu yang sebelum ini kamu katakan ma'ruf. Hati-hati kalian dari sikap talawun warna-warni. Talawun itu berubah. Perubahan prinsip, perubahan akidah atau penyimpangan ketika muncul sebuah fitnah. Hati-hati kamu dari sikap talawun sebab agama Allah cuma satu. Satu. Kitab sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua keadaan, di semua zaman, di semua generasi tadi. Tidak ada, Tidak berubah dengan status sosial, politik dan segala Tidak ada benar. Satu. Masya Allah. <clears throat> ini yang berikutnya. Ini yang berikutnya. Dan ini barakallahu fikum akan muncul ketika ada sebuah sebuah fitnah, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah kehebohan. Jangan lupa ya, al-haq itu satu. Agama Allah, Islam, Sunnah itu hanya satu. Prinsipnya baku, tidak bakal berubah sepanjang zaman, sepanjang masa. Ya ini. <clears throat> Konsepnya jelas, ittifa'us sunnah, ittifa'ur rasul, ittifa'us salaf. Semua prinsip-prinsipnya baku, tidak bakal berubah. Yang berubah adalah yang menyimpang. Yes? Di antara yang membedakan antara salafi yang sesungguhnya dengan yang imitasi ini antara Seorang salafi salafi, bagaimanapun keadaannya, dia kaya salafi, dia miskin salafi, tertekan salafi, ada perubahan politik dia salafi, perubahan sosial dia salafi. Dalam semua keadaan dia salafi, ada fitnah dia salafi, tidak pernah berubah. Yaitu konsepnya dia dalam semua perkara. Ada saja tidak ada yang namanya perubahan warna menyesuaikan masyarakat, menyesuaikan suhu politik, menyesuaikan sosial masyarakat, menyesuaikan budaya, tidak. Satu warnanya, agama cuma satu. Ada seleksi. Ya jelas penuh risiko, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dikarenakan mungkin kondisi yang dihadapi banyak tantangan. Tapi kokoh di atas pemahamannya. Dengan hujah, dengan dalil. Ada salah. Paham ya? Adapun yang yang imitasi tadi ngaku-ngaku salah, di ternyata dia dalam penyimpangan yang nyata ketika dia berubah. Ada sebuah peristiwa, ada sebuah fitnah, tahu-tahu berubah. Allah Berubah. Sesuatu yang kemarin dia katakan ini yang ma'ruf, ini yang sunnah, sekarang dibenci sama dia. Mungkar, sesat. Kok cepat banget, cepat sekali. Sesuatu yang yang sekarang ini dia yakini perkara yang menyimpang, perkara yang mungkar. Sekarang, oh ini ma'ruf ini, ini perkara yang sunnah, ini perkara yang zain. Itu namanya talawun. Orang yang namanya mutalawin. Yang namanya talawun adalah orang yang berubah prinsipnya ketika kita. Ada pun orang yang taubat dari kejelekan bukan mutalawin. Itu namanya orang yang taib. Yang taubat dari penyimpangan. Paham ya? Pokoknya oh, dulu A sekarang B talawun. Tidak Dulu dia jatuh dalam pembahasan eh, dalam perkara kemungkaran terus insaf tobat daripadanya. Itu orang tobat bukan Talawi. Yang dibahas sekarang seorang yang dulu di atas al-haq. Sebuah pemahaman yang benar di atas manhaj salaf bagus. Tapi jika banyak prinsip muncul fitnah, muncul peristiwa dan dan dan, dan kejadian berubah dia punya prinsip. Bergeser. Yang dulu dia yakini diingkari sama dia. Itu namanya talawun perubahan prinsip perubahan, akidah perubahan, manhaj ketika muncul yang namanya fitnah. Hati-hati. <clears throat> Hudzaifah ibn Yaman mengatakan inna dhalalata haqqal dhalalah. Dulu dia yakin dengan siyakin-yakinnya. Diajari sama ustadz-ustadznya. Yang namanya prinsipnya harus sunnah itu harus mendengarkan, mematuhi, mentaati penguasa dia yang muslim. Asal sama wa ta'ah harus mentaati penguasanya. Yang muslim walaupun dia boleh, tidak boleh mencela, tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh uh, eh, aksi-aksi dan segala macam. Oh. Ini harus sunnah. Ternyata ada sebuah peristiwa, ada sebuah fenomena, ada sebuah uh, barakallahu fikum uh, apa bahasanya ya Pak? Nah, sebuah kejadian heboh berubah dia berubah dia Hah? ikut di dalam aksi-aksi ikut di dalam atraksi-atraksi ikut dalam tindakan-tindakan yang ternyata dia sekarang mencaci maki para penguasanya mencela penguasanya dan segala macamnya dan dia ini perjuangan ini membela Islam. Ini memperjuangkan Islam. Kalau kemudian kaum muslimin itu cuma sabar, sabar, tidak oleh penguasa. Kalau muslim itu cuma taat, taat, ya dihabisi sama penguasanya. Uh, panjang lebarnya. Kenapa lagi itu orang ini? <laughs> Gak bisa, gak bisa ya Ini sekarang penguasa, sekarang ini penguasa yang begini-begini. Panjang lebar dibongkar semua kaitan penguasa. Ini sekarang penguasa ini kalau dibiarkan, oh, bakal hancur uh, dunia ini akan hancur Indonesia ini itu mungkin 2030 udah hancur Indonesia ini pasti sudah ini ya itu menguasai kalau dibiarkan nanti akan wah semua yang namanya Kalimantan punya asing sama sama using macam-macam bahasanya Luar. ya enggak bisa ya hati aku kan tahu toh ayatnya banyak ayat dan hati sama yang begitu banyak yang barakallahu fikum yang mengharuskan kita untuk mendengar dan mentaati para penguasa bersama. itu penguasa yang adil. Dia kalau penguasa demikian tidak bisa. Loh, si, si, si, si, si. Loh, bukankah riwayat yang banyak itu justru ketika menyikapi penguasa yang zalim? Oh, tidak bisa ini, penguasa. ini bukan penguasa yang zalim, ini penguasa yang khain. <laughs> Ini bahasa bahasa. Pengkhianat bangsa. Lain kalau zalim urusan dia pribadi, yang ini khain. Urusannya dengan negara ini, oh tidak bisa. Ya, hi. Oh, aduh sudah ya, lama. Sudah dinajar, sudah. Nah, terlibatlah dia dalam gerakan-gerakan atraksi aksi dan segala macamnya itu. Masya Allah. La haula wala quwwata illa Namanya apa ini? Ini yang namanya talabun adanya perubahan prinsip, perubahan ideologi ketika ada sebuah peristiwa dan aksi. Ya? Gagal aksinya. Misal. Ini gara-gara antum-antum ini. Gara-gara kalian-kalian ini tidak ada ikut terlibat dengan aksinya kita akhirnya gagal. Salah apa kita orang, orang ini gak apa-apa ini cuma apuan kita nggak bisa ikut terlibat. Ya. Nah, kita nggak mungkin terlibat ya kita punya pandangan ini menyimpang nggak mungkin kita nggak ikut ikutan ya gara-gara itu ya ikut ikutan tadi nggak ikut ikutan jadi begini artinya loh ya bukan karena gak ikut ikutan ya karena mengantungnya sendiri yang mulai talawun berubah warna dunia. hari hari hari oh nggak bisa Allah ingatkan Rasul sampai mengingatkan kita Ditanya oleh para sahabat bagaimana ketika penguasanya itu begitu kejam, begitu sadis, tidak mengambil sunnah dari sunnahnya, tidak berpetunjuk dengan petunjuk Rasul, hatinya hati setan. Beliau masih memberikan pejangan wasiat, dengarkan dan taati penguasa kamu itu, walaupun demikian keadaannya. Bahkan walaupun dia memukul punggung kamu, merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati dia. Selama dia muslim. Itu penggambaran penguasa yang betul-betul sadis, boleh. Atau sekarang belum dirampas hartanya itu, atau belum dipukul di sama mereka. Belum. Rasul mengatakan dengarkan, taati, patuhi dalam cara yang baik selama dia muslim. Nah, masalah. Apakah salah dia orang kayak gitu? Coba dia, apakah dia seorang sunni salafi? Apa? Apa? Imitasi. Ya. Dia sudah terjebak di dalam berbagai macam ideologi, ideologi khawarij. Apa dia? Apa? Dulu dia meyakini dengan seyakin-yakinnya dari para ustaz dia ya, dari yang dia taklim badannya. Yang namanya dakwah Islamiyah itu adalah dakwah yang harus kembali pada konsepnya para ambiya wal mursalin. Harus mengedepankan dakwah tauhid, dakwah akidah, pembenahan umat dan akidah mereka dari tauhid dengan tauhid mereka supaya lepas dari kesyirikan, kekufuran dan akhir. Mantap dia. Itu yang namanya dakwah sunnah, dakwah uh, tidak ada dakwah sunnah mencari yang namanya e, kedudukan, tidak ada mencari yang namanya kekuasaan, tidak ada yang namanya memperbutkan kursi, tidak ada yang namanya, tidak ada semuanya itu. Dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah akidah membenahi kondisi umat, akidah umat, ibadahnya umat, akhlaknya umat dari arus bawah tidak ada sedikit pun tujuan-tujuan mencari pengikut atau, atau sanjungan atau pujian atau kekuasaan atau kursi atau jabatan. Ya, ya. Coba diam. Ya kan? Mantap. Ya. Hmm. Ada sebuah peristiwa lagi, sebuah fitnah, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah aksi yang menipukan fenomena hmm, berubah dia berubah dia yang dulu begitu ketol menyatakan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah tauhid, masya Allah. Perjuangan kita taala karena Allah, karena Allah, Wah, terus tinggi. Tahu-tahu dia berdakwah masuk kepada jalur-jalur seperti itu. Hmm? Ingatkan ya akhi, hati Itu bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu bukan dakwah yang terlibat di dalam politik. Mau politik panjang, mau politik kotor, mau politik hitam, mau politik praktis, yang tidak ada politik putih. Hah? Hati-hati loh. hati ya akhi. Tidak ada namanya dakwah salafiyah, dakwah melalui jalur seperti itu pengumpulan massa, pengumpulan pengikut dan segala macamnya untuk mencari suara banyak dan segala macam. Apa lo ya hati? Tidak ada yang demikian yang namanya sebuah dakwah Ya tahu tahu tenang aja. Seret kena iya dengan pergaulannya, dengan persahabatannya, dengan segala macamnya kan Mulai dakwah itu kalau hanya begini-begini saja, tidak bakal maju dakwah itu. Tidak bakal kamu diterima dengan luas oleh masyarakat kita. Dakwah itu harus melalui jalur-jalur yang jelas. Kita langsung masuk, masuk ke dalam tengah-tengah mereka. Kita harus berjuang untuk mengalahkan mereka yang ada tadi itu. Kalau dakwahnya seperti ini, penguasanya penguasa seperti itu, sudah bakal berjalan sudah. Nah, nah mulai. Eh, eh, eh, eh balik balik balik balik <laughs> oh enggak ini yang hak ya ini yang benar dakwanya antum itu dakwa apa itu nggak bakal maju ini yang hak masuk sudah mulai wah akhirnya terperangkap dalam dakwah dakwah dengan cara cara seperti itu Allah bermusta'an itu namanya dalam dan masih banyak lagi yang lain lainnya dalam banyak hal yang membedakan antara salafi yang sesungguhnya dengan salafi yang imitasi ini jangan seorang salafi itu rasikh tabit dia tegar dia kokoh di atas prinsip salaf dalam semua keadaan tidak berpengaruh dengan dia sedikit pun kondisi apapun dalam suka dan duka dalam lapang dan sempit dalam semua keadaan dia satu prinsip. kalau fitnah apapun, peristiwa apapun, kondisi apapun, tetap dia harus bersama. Tidak ada perubahan warna sedikit pun Allah. Dan dalam kamar-kamar yakin agama hanya satu, agama Islam hanya satu, sunnah hanya satu, semuanya hanya satu. Bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terus dievaluasi. Terkadang tanpa kita sadari bergeser, bergeser, Allahumma Gitu ya. Perhatikan baik-baik poin-poin tadi. Perhatikan ulfah kita kemana kesodongan kita ini Pak. Dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita uh, bermusyawarah, berkoordinasi, semuanya harus dengan salafi dan salaf itu terkait dengan interaksi ya, terkait dengan internal dalam lain pembahasan dengan muamalah umum itu babnya lain lagi para perhatikan apakah kita masih satu warna alal hak atau kita berubah warna kita alal kita perhatikan apakah kita e, memiliki e, ke ketidaksukaan atau kebencian ketika disampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam hujah ataukah kita menerimanya sebagai prinsip yang mulia prinsip yang mukar bersih uh, prinsip al dan segala macam. Ini tiga poin penting yang dipakai oleh para ulama untuk membongkar siapa salafi dan siapa yang mutasi. Sekali lagi untuk dievaluasi. Semoga masing-masing kita tidak ada padanya hal-hal yang semacam itu. Sebab akan menjerumuskan pada penyimpangan dan kesesatan. Ketika mendapati ada pihak lain yang demikian keadaannya, maka tugas kita adalah menasihati dia, memperbaiki dia dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, semampu kita. Ketika dia menerima, alhamdulillah, kembali pada yang benar. Ketika dia semakin jauh, semakin jauh, semakin uh, menentang, semakin uh, segala macamnya, maka itulah usaha kita sebagai manusia biasa. Selebihnya nah, dan mungkin lagi uh, bersahabat karib dengan orang semacam itu yang ada hanya muamalah umum saja Barakallahu fikum dikarenakan justru mulai jatuh pada penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan dari dikhawatirkan. Allah Ta'ala ala bisawab. InsyaAllah pada kesempatan sore hari dan minggu malam akan disebutkan usul, prinsip-prinsip mendasar al sunnah terutama dalam perkara-perkara yang sangat eh, sangat eh, penting diungkap dan sekarang ini para ulama itu sekaligus itu juga merupakan perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Barakallahu sehingga cukup sekian Sudah jam 11 lebih 26 Nah, gitu ya? ya. Sebentar juga. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan? Terkait dengan mutawah muda bagaimana kita menjawab ketika mereka ada pendapat bahwa eh, itu menjelaskan perubahan apa terkait dengan adanya pemilu. Kalau umat Islam tidak memilih, tentunya <clears throat> tidak akan terpilih pemimpin yang Muslim. Pertanyaannya mengkucut. <laughs> Masya Allah Siapa jawabannya ini? Siapa ini? Ya, Hah? Allah siapa pun yang terpilih. <laughs> Siapa pura? Jawab dah. Jawab dah. Dijawab. Kalau kau ni. Tidak usah milih Ustaz ya, jadi kompak ya. Tidak perlu habis-habiskan duit buat buat pemilu. Nah, jadi tidak ada demokrasi, tidak ada pemilu lagi. Iya, iya. Dijawab ya ini? Jawab ya. Jawab ya. Anda pikir pertanyaannya terlalu vulgar. Tidak ya? kita sering disarankan dengan gitu ya. <clears throat> Ya Allah ya. Tanyaannya di Injil Taim Jawa Zuhur ini. Pembahasannya panjang. Kita harus meluruskan banyak hal terkait dengan soal satu Karena bukan semata-mata terkait dengan menjawab mereka, tapi juga terkait dengan masalah uh, supaya uh, terkait dengan pemerintah kita tidak salah opini dan salah terima dari penyampaian. Ya udah. kaitannya kan dengan banyak pihak ini ternyata ya wis ditunda dulu aja ya mungkin nanti asar mungkin nanti malam banyak pertanyaan dikumpulkan dulu aja nah, kalau panjang ya panjang kalau pendek nah, jadi pertanyaan yang selain tadi ini Ayo nih, so. sehingga cukup sekian ya kan persiapan dulu Insya Allah. diteruskan kembali pada jam berapa mulainya langsung Langsung aja. Setengah empat. Setengah empat sampai jam jam lima. Nah cukup